Kami telah yakin tahdir Syekh Rafi kepada Zulkarnain. Yang kami belum paham, kenapa Zulkarnain dengan enaknya masih belajar dari Syekh Fauzan dan dengan tahdir Syekh. Karena saya belum tahu keadaan dia semua Syekh Salih Fauzan belum tahu dengan rinci bagaimana keadaan dia sesungguhnya. Dan banyak ulama-ulama lain yang belum tahu Zulkarnain. Anda mengira siapa dia? Hah? Banyak belum tahu anggota-anggota lajnah daimah ulama kibar itu tidak ada yang yang tahu Dzulkarnain terus dia terus dia coba dia mas ya nggak biye biye <laughs> yang dijadikan sebagai hujah alim besar yang tahu siapa dia seluk beluk dia barakallahu itu dan yang paling paham tentang seluk beluk dakwah di Indonesia Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Habibullah dikarenakan kepada mereka kepada belulah diangkat semua masalah-masalah yang ada ini kalau tidak Hmm, insyaallah, insyaallah.